يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dat yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas genap kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu dan cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fihi ilman yang dengannya dia mencari ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah akan mudahkan untuknya dengan sebab apa yang dia lakukan tariqan ilal jannah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala maka seharusnya ini cukup menjadi motivasi bagi kita dalam rangka kalau kita ingin bicara tentang keutamaan talabul ilm itu sangatlah luas Tapi satu hadis ini seharusnya sudah cukup bagi kita untuk memotivasi kita sehingga ringan langkah-langkah kaki kita untuk menuju majelis-majelis ilmu. Karena dengan Seorang itu melangkahkan kakinya menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu yaitu ilmu din maka ini adalah sebagai sebab baginya Allah mudahkan baginya dengan sebab tersebut jalan bagi dia untuk menuju ke surga karena dengan dia menuntut ilmu dia mengetahui apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik. Dia mengetahui mana yang ibadah yang benar, mana yang tidak. Dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat. Semua itu tidak akan mungkin bagi seorang untuk mengetahuinya kecuali kalau dia menuntut ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insya Allah mulai malam ini <clears throat> setiap pekannya kita akan membaca risalah yang berjudul Syarhus Sunnah yang ditulis oleh al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala Al-Imam Al-Muzani rahimahullah merupakan murid dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita akan bacakan dan menyebutkan sedikit dari biografi beliau yaitu biografi Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala Beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Misri Kunyah beliau adalah Abu Ibrahim Nama beliau adalah Ismail bin Yahya Al-Misri Artinya beliau berasal dari negeri Mesir. Dan merupakan murid dari Al-Imam ash Shafi'i rahimahullah. disebutkan bahwasanya beliau lahir pada tahun 175 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan lahirnya beliau adalah pada tahun wafatnya seorang imam juga dari Mesir yaitu Laith Al-Lais bin Sa'ad rah rahimahullahu taala. Ya, Al-Lais bin Sa'ad. Ini salah satu imam ahlul hadis yang berasal dari negeri Mesir. Dan beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang mencintai ilmu sehingga beliau tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang di situ penuh dengan nuansa keilmuan. Ya, artinya lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Ya, dengan lingkungan yang baik ini seorang anak akan tumbuh dengan baik pula. Nah, karena yang namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi Eh, yang akan membentuk pribadi seseorang faktor yang paling atau yang termasuk yang paling kuat di dalam mempengaruhi pribadi seorang adalah faktor lingkungannya ya. di antaranya disebutkan bahwasanya salah satu saudari beliau juga ikut menghadiri majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan begitu juga kalau kita pernah mendengar Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far At-Tahawi ya yang karyanya mungkin kita kenal dengan akidah At-Tahawiyah Tamuskilul Athar Ma'anil Athar beliau adalah keponakannya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di antara guru-guru yang beliau pernah belajar di bawah bimbingan guru-guru tersebut adalah al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang al-Imam Asy-Syafi'i ini wafat pada tahun 204 Hijriyah. Ya, sehingga ketika wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Al-Muzani itu berusia sekitar 29 tahun. Juga di antara guru beliau adalah Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullah. Adapun di antara murid-murid murid beliau di antaranya adalah Al-Imam Al-Khuzaimah Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang memiliki kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Begitu juga yang kita sebutkan dari keponakan beliau yaitu Abu Ja'far At-Tahawi. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Termasuk di sini Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ya. Wa ghairuhum kathir. Dan di antara kitab-kitab beliau yang beliau tulis ya, kita sebutkan di antaranya beberapa di antaranya saja. Yang jelas adalah apa yang akan kita pelajari dan kita baca yaitu Syarh Sunnah yang juga akan kita sebutkan kenapa apa sebabnya beliau menulis risalah ini dan kitab beliau yang paling terkenal yaitu Mukhtasar Al-Mukhtasar yang lebih dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani yang disebutkan bahwasanya kitab beliau Mukhtasar Al-Muzani ini merupakan aslul kutub al-musannafah fi madhab syafi'i adalah asal dari kitab-kitab yang ditulis sesuai dengan madhabnya al-imam ash-shafi'i jadi dalam kitab al-mukhtasar ini beliau menulis ringkasan dari apa yang beliau ketahui dari pendapatnya al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala terutama di dalam perkara fikih sebutkan bahwasanya beliau wafat pada tahun 264 Hijriyah dan beliau dimakamkan dekat dengan makamnya Imam Asy-Syafi'i ya, sehingga beliau di sini hidup sampai usia sekitar 89 tahun ya, usia yang cukup panjang dan sebab penulisan risalah ini adalah beliau diminta untuk menulis tentang apa yang menjadi akidah beliau karena ketika itu terjadi atau sedang masa-masa fitnah ya beliau sezaman dengan siapa Al Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah yang kita ketahui di antara fitnah-fitnah yang terjadi saat itu adalah fitnah tentang khalqul Quran. Fitnah yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan beliau sebagaimana yang beliau katakan merupakan wasiat dari guru beliau Al-Imam syafii Beliau tidak pernah ikut-ikutan dalam perkara fitnah tersebut. Beliau lebih banyak diam sehingga diamnya beliau ini disalahpahami oleh sebagian pihak sehingga tersebar bahwasanya beliau mendukung akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk disebutkan ya, salah satu yang meriwayatkan atau yang menulis surat kepada beliau dari Ali bin Abdullah Al-Hulwani rahimahullah beliau berkata kuntu bitaroblis al-maghrib Dahulu aku berada tinggal di kota Tarablis, yaitu di Maghrib, di Maroko saat ini. Fadakartu ana wa ashabun lana as-sunnah ila an dzakarna al-Muzani rahimahullah. Ya. Kemudian kata Al-Hulwani ini kami sudah ya, bermuzak, bermuzakarah menyebut tentang sunnah dan ulama-ulama sunnah sampai ketika menyebutkan tentang Al-Muzani ya Al-Muzani rahimahullah beliau di mana? di Mesir ya sementara ini mereka ada di mana? di Maghrib, di Maroko ya kalau Mesir itu sebelah eh, timur maghrib sebelah barat ya kalau di benua Afrika sama-sama di sebelah utaranya nah ketika menyebutkan tentang al-imam al-muzani rahimahullah faqala ba'du ashabina sebagian dari sahabat kami berkata balaghani annahu yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indah sampai pada padaku bahwasanya beliau yatakallam fil Qur'an berbicara tentang Al-Qur'an bahwasanya wa yaqifu indah yaitu beliau yatawakof tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk juga tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk. Ya. Ini juga manhat yang salah atau akidah yang keliru. Ya, Al-Waqifiyah yang mereka yang tidak mau menyatakan takut ya, menyembunyikan diri padahal sebenarnya mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk tapi menyembunyikan identitasnya. Ya. Nah, karena Al Imam Al-Muzani ini diam, disangka demikian. Bahwasanya beliau pun ya Ya, beliau diam dalam masalah Al-Qur'an ini. Wadakara dzakara akharun annahu yaqulu. Sementara yang lain mengatakan bahwasanya beliau mengatakan yaitu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Beritanya simpang siur. ila anittama'a ma'ana qaumun uhar ya sampai ijtama'ana qaumun uhar berkumpul lagi orang-orang yang lain masih pembahasan masalah muzani fa ghamman nas dzalik ghamman syadidan maka khabar ini menyebabkan manusia menjadi sangat sedih ya sedih ketika seorang ulama dituduh melakukan perbuatan yang mereka yakin bahwasanya Al-Muzani rahimahullah berlepas diri dari perkara tersebut. Tapi beritanya menyebar sampai ke negeri mereka di Maghrib di Maroko. Ya. Di Mesir sendiri sudah tersebar sehingga banyak yang bertanya kepada Al-Muzani. Terkadang Al-Muzani menyampaikan, terkadang bahkan disebutkan dalam salah satu majelis guru beliau Nuaim bin Hamad Al-Khuzai rahimahullah ya, di tengah majelis langsung bertanya kepada Al-Imam an Muzani Dia tahu muridnya ya itu berlepas diri dari apa yang dituduhkan kepada beliau. Ditanya beliau di tengah publik supaya apa? Supaya orang mendengar langsung dari Al-Muzani rahimahullah apa yang menjadi akidah beliau. Ya. Itu di Mesir sendiri bagaimana bahkan sampai ke negeri yang jaraknya ketika itu adalah jarak yang cukup jauh. Ya. Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Maka kami menulis kepadanya kitab. Kami ingin untuk mengetahui ya jadi sengaja tasabut nah ini yang eh, sekarang ini jarang di tengah-tengah kita lihat bagaimana mereka ketika mereka mendengar tentang seorang ya yang dituduhkan kepadanya suatu berita ya, daripada mencari sumber yang kedua kenapa tidak cari sumber yang paling utama yaitu orang yang dinisbahkan kepadanya berita tersebut maka Al-Hulwani dan para sahabatnya ketika itu menulis kepada Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah untuk mencari tahu apa yang menjadi akidah beliau. Faqataba ilaina syarh sunnah fil qadari wal irja wal Quran wal ba'thi wal nushur wal mawazin wa fil nazar faqataba. Baik. Maka beliau menulis Syarh Sunnah. Ini sebab kenapa beliau menulis Syarh Sunnah. Surat ya yang dikirim oleh ya, orang-orang ya, berasal dari Tarablis ini dari negeri Maghrib Maroko ya menulis kepada Al-Imam Al-Muzani ingin mengetahui apa yang menjadi akidah beliau dalam perkara yang disebutkan sini dalam permasalahan takdir dalam permasalahan al-irja pemahaman murjiah dalam permasalahan Al-Quran dalam permasalahan hari kiamat dan, dan permasalahan al-mawazin mizan pada hari kiamat dan wan nazar ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat fakataba barulah kemudian beliau menulis ya baru kita masuk kepada matan apa yang ditulis oleh al-imam al-muzani rahimahullahu ta'ala Fakataba bismillahirrahmanirrahim Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda amma ba'du Beliau menulis bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ini memulai tulisan dengan al-basmalah Ya. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah. Meneladani kitabullah Al-Qur'an. Ya, penulisan Al-Qur'an di mushaf dimulai dengan apa? Al-basmalah. Ya, terlepas di situ terjadi perbedaan pendapat apa al-basmalah bagian dari al-fatihah atau tidak tetapi yang jelas dimulai dengan al-basmalah ya. Begitu juga yang kedua iktidaan bil ambia Mencontoh ya bukan hanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sunnahnya para ambia Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, beliau menulis ya atau surat yang dituliskan ya, dan distempel dengan nama beliau ditujukan kepada Herakl misalnya Heraklius kaisar Romawi ketika itu dimulai dengan apa al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim begitu juga surat yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman ya, kepada Malikatus Sabak ratu negeri Sabak Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa surat tersebut ada dari Sulaiman dan dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga bahwasanya ya ini sunnahnya para ulama. Para ulama ya ketika mereka menulis tulisan mereka adalah memulai dengan al-basmalah dan tanya Al-Imam Muzani, Al-Imam Al-Bukhari sebelumnya dan imam-imam yang lain. Ya. Yang jelas mereka adalah mencontoh dari apa yang telah dicontohkan oleh as-salaf rahimahumullah. Asaman Allah wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan kalian bertakwa dengan ketakwaan kepadanya dan berikan taufik kepada kami dan kalian limuwafaqatil huda untuk senantiasa sesuai dengan petunjuk amma ba'du fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah amran tusabbir nafsaka ala tamassuk bihi wa tadra bihi anka syubahal aqawil wa zayga muhdatsatid dhalin wa qad syarahtu laka minhajan muwaddihan lam anu nafsi wa iyyaka fihi nusha badatu fihi bihamdillahi wa tasdid ya semua ini adalah mukaddimah yang ditulis oleh beliau. Ya, yang intinya bahwasanya beliau menulis ini adalah dalam rangka ya, menjawab ya, risalah atau pertanyaan yang disampaikan ya, oleh orang-orang yang berada di negeri Al-Maghrib ya tentang perkara-perkara yang disebutkan tadi tentang perkara takdir tentang murji'ah Al-Qur'an dan lain sebagainya ya yang ingat dengan penjelasan ini beliau berharap apa ya bahwasanya yang mereka akan memotivasi mereka untuk senantiasa bersabar dan berpegang teguh dengan sunnah dan menghilangkan subhat-subhat yang ada di ada pada mereka. Wa zayga muhdatsatid mencegah atau menghilangkan membantah pelencengan yang disebabkan ya hal-hal yang diada-adakan oleh orang-orang yang zalim dan aku telah jelaskan kepada kalian minhajan ya, sebagai manhaj metode yang jelas lam alu nafsi wa iyyaka fihi ya disebutkan maknanya lam alu nafsi wa iyyaka yani lam ata'akhir yang intinya beliau betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan perkara ini nushan sebagai bentuk nasihat ya dan nushan juga bisa dimakna ikhlasan khalisan lillahi ta'ala bukan karena perkara dunia dan beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi usni al-wahidus samad laisa lahu sahibatun wala walad Tapi biasanya bagaimana? Stop. Tapi sudah masuk waktu Isya dan Insya Allah kita pada pertemuan berikutnya akan masuk kepada permasalahan yang pertama ya setelah mukaddimah yaitu disebutkan di sini tentang isbat menetapkan dan menetapkan nama-nama Allah atau sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tanzih mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala.